Hari malu Harimalaihumul fitri wajib ya, balik melintas. Jadi kita akan bahas tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah puasa. Yang pertama di sini adalah jika seumpama seorang anak kecil menjadi balik atau seorang musafir yang tadinya anak kecil boleh nggak berpuasa kemudian balik atau seorang musafir yang tadinya boleh tidak berpuasa kemudian sampai atau orang sakit yang tadinya boleh tidak berpuasa tapi kemudian sembuh tapi wahum saimun mereka dalam keadaan berpuasa harum alimul fitru wajib alimul melintas maka hukumnya wajib atas mereka untuk berbuka dan wajib kepada mereka untuk imsak. Gitu. Asalnya kan anak kecil kan nggak wajib puasa, tapi wajib pada orang tua untuk memerintahkannya kalau dia sudah umayyid kan. Kalau umur 10 tahun nggak puasa dipukul. Itu perintah agama. Nah, tapi kalau seumpama dia itu mau batalkan kapanpun nggak jadi masalah, nggak dosa. Ya. Akan tetapi kalau seumpama seorang anak kecil yang boleh sebetulnya untuk berbuka, tiba-tiba dia itu balik ketika dia sedang berpuasa. Ketika dia sedang berpuasa, dia balik. Maka hukumnya gimana? Wajib dia itu meneruskan puasanya, tidak boleh membatalkan. Nah, begitu pula seorang musafir. Harusnya kan musafir boleh tidak berpuasa. Sampai akhirnya dia tidak lagi musafir karena sudah sampai lagi ke rumahnya atau dia berniat ke tempat tujuan yang dikehendakinya itu lebih dari empat hari berarti kan mungkin dia sudah sampai ke sana sudah tidak boleh lagi untuk ber, e, apa berbuka dalam keadaan dia berpuasa pada waktu itu gimana hukumnya nggak boleh membatalkan kalau padahal kalau dia itu di tengah perjalanan sebelum sampai kepada tempatnya tujuannya dia mau batalkan nggak apa-apa karena boleh menurutkan boleh tidak jadi mereka itu anak kecil, anak orang sakit, musafir, itu boleh untuk untuk membatalkan puasanya. Tapi kalau sudah sampai e, ke tempat asalnya atau ke tempat igomahnya atau seorang yang sakit yang tadinya boleh untuk tidak berpuasa kemudian sembuh atau anak kecil yang tadinya boleh tidak berpuasa kemudian dia balik di saat dia sedang berpuasa maka hukumnya puasanya itu wajib dilanjutkan tidak boleh dibatalkan Terima kasih. Yang kedua, Iza tahuratul haidu wa nufata Au afafal majnunu Au al kafiru fi nahar Ramadan Ustahibba la'amul imsad Nah sekarang kalau seumpama Seorang wanita haid Haram hukumnya berpuasa Begitu pula seorang wanita yang sedang nifas Di tengah hari Ramadan ternyata suci dia Nah gimana hukumnya? nggak wajib dia itu untuk berpuasa atau imsak, tapi hukumnya sunnah untuk imsak. Itu pula seorang yang gila di, di tengah siang Ramadan atau di tengah hari hari Ramadan ternyata dia itu gila, uh, sadar dari gilanya atau sembuh dari gilanya. Kalau hukumnya sunnah untuk imsak sampai maghrib. Nggak makan-makan lagi gitu. Seperti layaknya orang berpuasa. Oh, aslam kafir Begitu pula kalau semua seorang kafir, tengah-tengah siang Ramadan dia masuk Islam, maka tidak wajib dia imsak, tapi sunnah imsak sampai akhir sampai terbenam matahari. Walau godo ala majnun wal kafir dan tidak wajib godok terhadap seorang yang gila maupun yang kafir. Adapun kepada wanita haid dan nifas maka hukumnya wajib menggodoknya. Terus yang ketiga, al-murtad wajib alaihi gada'u ma'afatahu fatahu asna aridatihi walazunna fi asnaiha. Jadi seorang yang murtad itu wajib hukumnya untuk menggodok puasa-puasa yang dilaluinya selama dia murtad. Kalau dia itu murtad dua tahun, berarti dua Ramadan dia lewatkan. Maka hukumnya wajib digodok itu. Walaupun Nabi fi walaupun ketika dia sudah murtad kemudian dia gila, tetap hukumnya di masa gilanya pun juga wajib digodok. Karena di titik beratkan di sini karena kemurtatannya sebabnya. Terus yang keempat, minar khotail fahis, ada suatu kesalahan yang banyak dilakukan oleh masyarakat. Al-waqi' ini kasih annahum indama yastami'una azan al-fajri yatabadaruna ila syurbi adiqatan minhum jawaz zalika ma dama al-muazzin yu'azzin wa zalika la yajuz wa man yaf'aluhu fa sawmuhu batil wa alaihi al-ghadha in kana sawmuhu fardhan jadi banyak di antara mereka yang sedang bersahur ketika sudah dengar azan subuh baru dia mak minum nah, ketika dengar azan subuh langsung dia minum nah, itu hukumnya tidak boleh karena dia itu ber, menduga bahwasanya selama azan itu dilaksanakan dikumandangkan berarti hukumnya boleh makan boleh minum sampai selesai azannya nah itu tidak boleh sebenarnya dan kalau seumpama dilakukannya hal itu maka puasanya itu batal dan wajib dia mengkodoknya kalau puasanya itu puasa fardu lianal muazzin laisa fil azan illa badatul fajar karena seorang muazin itu tidak melaksanakan, tidak mengumandangkan azan kecuali ketika terbit fajar. Nah, ketika terbit fajar sudah tidak boleh lagi makan. Jadi bukan setelah selesai azan baru kita nggak boleh makan. Jadi ketika azan azan itu dilaksanakan diundangkan ketika terbit fajar. Nah, justru ketika terbit fajar itulah kita nggak boleh makan, nggak boleh minum. Fa'inna syurba al azan ya fayakunu qad syariba fi waqtil fajri. Wa kullu zalika bisababil jahal. Dan yang demikian itu sebabnya adalah kebodohan. Walam yadul bidzalika ahadun minal a'immatil mu'tabarin. Tidak ada satupun daripada imam baik itu dari madhab yang empat maupun yang lainnya yang membolehkan hal itu dilakukan. Nah, jadi jangan sampai terjadi kesalahan ini ini salah kaprah ini Terus yang kelima, idza mata syahsu alaihi gada'u saumin saumin min Ramadan atau kafaratin. وقد تمكن منه ولم يزيه فيجوز أن يصوم عنه وليه أو يخرج عن كل يوم مدة Nah, jika seumpama ada seseorang dia tidak berpuasa dikarenakan dia sakit. Sebelum dia godok puasanya dia meninggal. Ah, gimana hukumnya? Godok puasanya itu gimana hukumnya? Katanya di sini kalau dia itu meninggal setelah tamakun, apa artinya tamakun di sini? Tamakun itu adalah setelah dia itu sembuh dan mampu untuk melaksanakan puasa dan waktu yang berlalu sebelum dia meninggal cukup untuk melaksanakan godok puasanya itu. Lalu dia meninggal, nah berarti meninggalnya setelah tamakun gitu. Nah, kalau meninggal setelah tamakun, maka hukumnya wajib dilaksanakan godoknya oleh walinya atau walinya, ahli warisnya itu menyewa orang lain untuk berpuasa sebagai ganti daripada puasanya atau dia mengeluarkan daripada harta warisnya setiap hari satu mut itu enam seperempat on kira-kira lebih baik lagi kalau kita genapkan satu hari satu kilo gitu. Nah, itu yang lebih mudah daripada kita berpuasa lebih mudah seperti itu. Tapi kalau meninggalnya sebelum tamakun seperti ini ada seorang tidak berpuasa karena dia sakit. Dan memang sakitnya itu tidak diperbolehkan baginya untuk berpuasa atau tidak mampu dia berpuasa karena takut salah satu daripada mahzuratul tayamum misalnya. Tambah parah sakitnya. Atau bahkan dia akan meninggal karenanya akan menyebabkan atau menyebabkan kelemahan badannya. Walhasil kalau dia berpuasa akan menjadi mazharat bagi dirinya. Berarti kan boleh tidak berpuasa kan? Akhirnya dia tidak berpuasa. Sebelum tamakun dia meninggal. Artinya sebelum tamakun itu apa? Jadi artinya masih di tengah Ramadan dia meninggal atau akhir Ramadan dia meninggal. Berarti kan tidak ada hari-hari yang yang berlalu kepada dirinya sebelum dia meninggal untuk menggodoknya. Nah, gimana hukumnya? Gak wajib tahu. Nah, itu. Jadi kalau tamakun hukumnya boleh diwalikan. Nah, karena kalau sebelum tamakun tidak. Yajumu yajuzu fi min nasli an yusira walau bidunya uzrin. Kalau kita berpuasa puasa sunnah, bukan puasa wajib. Maka boleh kita membatalkan puasa tersebut walaupun dengan tanpa uzur. Walaupun tanpa uzur kita batalkan boleh. Kita puasa Senin Kamis. Ah mau batalkan ah karena ada makanan enak misalnya. Nah boleh. Ah cuma kita dapat pahala apa tidak? Nah, kita tergantung apa sebab kita itu membatalkannya. Kalau sebab membatalkannya itu karena ada tamu yang tidak tenang kalau seumpama dia itu eh, kita sebagai tamu. Saya berbaiknya tidak senang kalau kita dalam keadaan berpuasa misalnya atau alasan lainnya maka hukumnya kita dapat pahala terhadap yang lalu gitu. Tapi kalau karena sebab-sebab mubah sebab-sebab hawa nafsu, maka hukumnya tidak tidak mendapatkan pahala atas yang lalu. Nah, sedangkan hukumnya tidak apa-apa. Karena apa? Puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib nggak boleh. Nah itu, nah, itu masalahnya. Jadi kalau puasa wajib itu tidak boleh. Baik itu puasa wajib berupa Ramadan, mau dibatalkan tidak boleh. Atau puasa godok Ramadan, tidak boleh. Atau puasa nazar, atau puasa kafarah, itu hukumnya tidak boleh batalkan. Jadi sekali niat tidak boleh batalkan. Gitu. Nah, oleh karenanya, kalau sholat itu ada solusinya. Solusinya bagaimana? Solusinya kita berubah sholat fardu kita menjadi sholat sunnah, baru kita batalkan. Boleh. Tapi kalau kalau puasa nggak bisa. Nah, jadi puasa nggak bisa. Oleh karenanya, jadi kalau mau niat puasa wajib, pikir-pikir dahulu. Sudah tepat apa tidak? waktu atau hari yang akan kita melaksanakan puasa di situ. Yang jelas bukan puasa Ramadan ya, puasa Ramadan e, tanpa aling-aling itu lagi. Tapi ini masanya puasa godok gitu. Nah, karena kita harus pertimbangkan misalnya besok ada undangan, kita harus pertimbangkan gitu. Jadi mau mau puasa godok apa tidak besok. Nah, jadi supaya hmm. tidak terjadi kita harus membatalkan puasa karena dosa ini. Terus yang ketujuh. Ya Romo wisal haram hukumnya untuk berpuasa witol. Dan itu pernah diniatkan untuk melaksanakannya oleh sahabat-sahabat yang besar. Di antaranya adalah sahabat Abu Bakar, sahabat Utsman, sahabat Umar, sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karamallahu wajhah. Di mana mereka itu setelah melihat kepada ibadahnya Nabi yang luar biasa, akhlaknya Nabi yang luar biasa, ketakutannya Nabi yang luar biasa, maka mereka itu takut, muncul ketakutan dalam diri mereka bahwasanya mereka tidak akan dikumpulkan bersama Nabi. Nabi saja seperti itu, apalagi kita, gitu loh. Nah, nah itu ketakutan yang dirasakan oleh sahabat Nabi. Sehingga mereka berkumpul, berembuk, bermusyawarah, lalu muncullah suatu E, gagasan-gagasan yang mereka gagas sendiri. Di antara mereka, aku akan potong kemaluanku, tidak akan kawin selamanya. Nah, untuk supaya sama seperti Nabi atau bisa berkumpul sama Nabi itu maksudnya. Yang satunya lagi, aku akan hidupkan malam-malamku dan siang-siangku dengan ibadah dan bermacam-macam ibadah. Yang satunya lagi, aku akan berpuasa sepanjang aku hidup selama hari-hari itu tidak diharamkan. Kemudian sampailah kabar itu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka kemudian Nabi kita Muhammad SAW bersabda kepadanya, Ama wallah inni la ahsyakum lillah wa atkakum lah lakinni usalli wa argud wa aftir wa asum wa tazawju nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Jadi Nabi dengan bijaknya beliau mengatakan, Kuntu lastu kahayatikum. Aku ini tidak seperti keadaan kalian. Inni abitu au adallu yut'imuni rabbi wa yut'in. Jadi aku ini keadaanku tidak sama seperti kalian. Jadi jangan tiru aku. Memang aku manusia tapi lakal besar, kira. Nah, jadi jangan tiru aku. Karena aku ini keadaannya aku tidur di malam hari dalam keadaan lapar tapi Allah memberikan makan aku. Nah, jadi makanan yang dimaksudkan di sini menurut para mufassir dengan tafsir isyari daripada para aulia itu adalah makanan rohani, bukan makanan jasmani. Sehingga ketika seorang manusia itu terbelenggu dengan hawa nafsu jiwanya, maka dia itu akan menjadi budaknya. Sehingga manusia tersebut tidak akan lepas daripada kebutuhannya makan minum sebagai kebutuhan jasmani. Tapi ketika seorang itu sudah mengalahkan hawa nafsunya, maka berubahlah keadaan jiwa tersebut sehingga yang namanya jiwanya itu tidak manusia jiwa manusia tersebut itu tidak butuh lagi kepada makanan minuman yang dibutuhkan oleh hawa nafsu. Buktinya kalau di, kalau di dalam diri Nabi mungkin kita sulit untuk e, mencernanya ya kan. Tapi apakah ada di antara manusia semacam itu? Ada. Di antaranya adalah Habib Tuhan Sejaf. Habib Tuhan itu di antara manakibnya beliau 33 tahun beliau itu tidak pernah tidur. Kalau secara logika nggak masuk akal. Tapi itulah yang terjadi. Kenapa? Nah, karena hawa nafsunya sudah terkendalikan. Sehingga beliau kata, berkata ketika ditanyakan tentang hal itu, bagaimana aku bisa tidur? Ketika aku berbaring ke arah kanan, aku melihat surga dan segala isinya. Sehingga timbullah rasa rinduku untuk masuk ke dalamnya dan menambah amal kebaikanku. Ketika aku berbaring ke, ke sebelah kiri, aku melihat neraka dan segala macam azabnya. Sehingga timbullah rasa takut aku, sehingga aku lebih lagi mendekatkan diri padanya. Jadi nggak bisa tidur. Nah, itu itu diantara makan rohani yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala melalui surga dan neraka. Itu arti makan rohani. Ingat tidak kepada ceritanya Sunan Kalijaga ketika dia itu bertobat dan diperintahkan oleh gurunya untuk bermujahadah yaitu bertapa selama berapa tahun bertapa selama berapa tahun sampai itu yang namanya tongkatnya itu eh, di apa dilingkari sama akar dan sebagainya itu. Saya berapa tahun itu? Dua tahun. Ada yang empat tahun, ya kan? ah selama itu dia makan minum. Nah, itu itu contohnya gitu. Ketika seorang itu sudah bisa menguasai jiwanya, maka jiwa itu tidak akan membutuhkan kepada makanan minuman. Sehingga nanti di akhir zaman, ketika terjadi suatu fitnah di antara fitnah yang sepuluh itu, di mana Ya'juj makan seluruh yang ada di muka bumi ini. Nggak ada yang namanya tumbuh-tumbuhan, semuanya dimakan. Eh, nabati-nabati dimakan, kemudian hewani semuanya dimakan oleh Ya'juj Majid. Hingga saat itu bersahabat, sahabat Nabi bertanya, Gal, apa makannya mereka pada saat itu? Makanannya semua dihabiskan oleh Ya'juj Ma'juj. Maka dijawab oleh Nabi SAW, mereka itu bertasbih. Subhanallah, Alhamdulillah, Akbar. Itu juga tidak Nah, itu itu di saat kita itu sudah tidak membutuhkan kepada kita ketika hawa nafsu itu sudah kita kuasai, kita kendalikan jadilah seperti itu. Jadi cukup mereka itu bertasbih, maka itu merupakan sebuah sebab mereka menjadi kenyang karenanya. Nah, karena apakah itu mungkin terjadi? Ya mungkin karena apa? Itu berkehendak dengan kehendaknya Allah. Gitu. Yang namanya pisau itu tidak akan motong kecuali dengan kehendak Allah. Yang namanya api tidak mungkin membakar kecuali dengan kehendak Allah. Yang namanya manusia kenapa dia itu membutuhkan kepada makanan? Karena ada zat-zat yang Allah ciptakan dalam tubuh kita sehingga kita itu membutuhkan pada makanan. Nah, tapi buktinya Allah menciptakan malaikat tanpa makan, tanpa minum bisa, kenapa manusia nggak bisa? <laughs> Nah, oleh karena itu jadi bukan segala hal yang yang yang dikatakan oleh nabi, dikatakan oleh para wali tidak mungkin terjadi. Nah, karena itu kan disebabkan pada Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, maka semuanya bisa terjadi. Sehingga kita katakan kalau kita katakan manusia membutuhkan makanan ya khair. Lalu setan butuh makan juga. Wasyadzikum fil amwali wal aulad kata eh, di dalam Al-Qur'an. Lalu malaikat di mana? Malaikat makan dan minum. Malaikat makan, dan makan, dan minum gitu. Nah, terus kok bisa? Akan Allah tidak meletakkan benda komponen-komponen tertentu di dalam diri malaikat yang berusulan pada makanan minuman. Apakah Allah mampunya hanya kepada malaikat, kepada manusia tidak mampu gitu? Nah, jadi pastinya kan mampu juga. Nah, itulah logikanya itu seperti itu. Nah, jadi e, kembali lagi pada Rasulullah SAW bersabda, Nah, itu adalah Ketika seseorang itu sudah bisa menguasai jiwanya, maka dia tidak akan butuhkan kepada makanan jasmani, tapi cukup dengan makanan rohani. Semoga kita termasuk yang dapat mengendalikan hawa nafsu kita. Ya. Nah, jadi ah, puasa <clears throat> wisal itu kepada umatnya Nabi haram, tapi kepada Nabi tidak diharamkan. Nah, itulah beberapa syariat yang berbeda antara umat Nabi dengan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus wa ini an yasuma yawmaini mutataliyaini biduni an yata'afa bainahuma muftiran. Yaitu berpuasa dua hari berturut-turut tanpa membatalkannya. Jadi membatalkannya itu pada maghrib yang kedua. Hari ini puasa, maghrib depan nanti ini nggak makan, sampai subuh nggak makan, sampai maghrib besok baru makan. Itu puasa wisol namanya. Nah itu hukumnya haram kepada manusia. Kenapa? Sesuatu yang disyaratkan oleh Allah itu sesuai dengan asupannya gitu. Jadi artinya manusia tidak akan manusia normal itu tidak akan mampu untuk melaksanakannya. Oleh karena itu diharamkan karena itu membahayakan. Kalaupun dia mampu melaksanakannya pasti akan membahayakan kepada komponen lainnya. Oleh karena itu diharamkan. Jadi sesuatu yang diharamkan pasti akan berakibat semacam itu. Nah, tapi kepada Nabi tidak diharamkan karena kita dikatakan, suka hayatiku, aku bukan seperti kalian." Gitu. Kemudian yang kedelapan, yajibu usau mil fardi alal fawri in aftara bi ghairi udrin. Wa ala tarafi in aftara bi udrin ka safarin aw maradin aw nisyani niyatin. Wajib menggoda puasa fardu dengan cara cepat-cepat kalau seumpama dia tidak berpuasa atau meninggalkan puasa hari tersebut dengan tanpa uzur. Sedangkan kalau sempat dia meninggalkannya karena uzur, misalnya karena safar atau karena sakit atau karena dia itu tidak niat pada malam harinya, maka boleh kapan saja menggodoknya yang penting jangan sampai lewat Ramadan berikutnya. Kalau sampai lewat Ramadan berikutnya, maka dosa dia. Kecuali kalau karena uzur juga, artinya sepanjang tahun tidak ada waktu yang cukup baginya atau dia mampu pada waktu itu untuk melaksanakan godok Ramadan tersebut, maka hukumnya dosa dia itu sampai datang Ramadan berikutnya dan wajib kafaroh itu setiap hari satu satu mud kalau satu tahun kalau dua tahun dua mud dan begitu seterusnya yang kesembilan izara aswa iman yakul jika soal orang yang berpuasa atau kita di siang Ramadan melihat orang yang berpuasa sedang makan harusnya Ramadan semua laki-laki harusnya tidak makan tapi ini kelihatan makan Fa in kana dhahiru halihi at-taqwa fa yutannu tambihuhu. Wa in kana halihi at-tahawun bi awamirillah tambihuhu. Kita lihat orang itu. Kalau ternyata orang itu adalah termasuk orang yang tampak bertakwa. Kayak misalnya apa dia anak pondokan, dia seorang yang pakai peci. Nah, berarti kan seakan-akan dia itu orang yang bertakwa. Tapi makan, ah berarti apa? Kita harus nonton makanya itu karena lupa gitu. Oleh karenanya sunnah untuk kita menegurnya. Enggak ditegurnya pun enggak apa-apa. Nah, tapi kalau seumpama tampak dari keadaan orang itu walaupun sekilas misalnya rambutnya gondrong, ada tatunya, uh, ah, urak-urakan orangnya dan sebagainya, nah, maka tampaknya sekilas dia itu adalah seorang yang tidak bertakwa, maka hukumnya wajib kita itu uh, menegurnya mimbab amar ma'ruf dan nahi mungkar gitu. Nah itu puasa sudah selesai masa puasa kita akan bahas tentang etika. Babul etikaf. Jadi etikaf adalah diantara ibadah yang digemari oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan termasuk khususiah daripada umat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting etikafnya itu di masjid. jadi tarif etikaf Definisi daripada etikaf atau pengertiannya, luwatan secara bahasa adalah luzumu syai' walau syarran. Melazimi sesuatu walaupun perbuatan yang buruk. Walaupun sesuatu itu jelek. Wa qala la yakunu illa khair. Sebagian mereka mengatakan artinya etikaf itu walaupun secara bahasa adalah melazimi sesuatu walaupun uh, tapi dalam kebaikan bukan dalam keburukan. Tapi kalau dalam keburukan itu namanya bukan etikaf. Wasal akidah menurut Abu Syari, pengertian etikaf itu adalah muktun maksudun, yaitu berdiam maksudun dengan cara tertentu, lisaksin maksudin untuk orang-orang tertentu, fi makanin maksudin dalam tempat-tempat tertentu, biniatin maksudah dengan niat-niat tertentu. Itu definisi daripada uh, etika. Jadi muktun maksusun karena nanti ada syaratnya bukan segala macam diam. Jadi harusnya harus diamnya itu paling sedikitnya dengan kadar membaca subhanallah. Jadi masuk masjid, duduk dan kadar membaca subhanallah, itu keluar lagi nggak apa-apa sudah. Sudah terhitung etika. Sudah. Nah, kalau cuma lewat saja, nggak ada termasuk etika. sin masuk bukan semua orang boleh tiga. Perempuan haid nggak boleh tiga. Itu. Seorang yang junub nggak boleh tiga. Dimakan maksud bukan semua tempat bisa kita etikaf di dalamnya, tapi tempat-tempat yang tertentu yaitu tempat yang diwakafkan untuk masjid. Jadi nggak harus di masjid jami, nggak harus di masjid yang dilaksanakan sholat Jumat tidak, tapi di sini adalah setiap tanah yang diwakafkan untuk masjid maka di situ kita boleh untuk melaksanakan etika walaupun tidak ada bangunannya zamannya nanti nggak ada masjid ada bangunannya gitu dan jadi cuma tanah yang dipagari itu zamannya Nabi Nah, maka kalau kita sudah masuk ke dalam e, lingkaran pagar tersebut, nah berarti masjid. Kita edikap itu boleh. Jadi walaupun nggak ada bangunannya. Nah, oleh karenanya, kalau sumpah kita itu ingin e, menjadikan tanah yang kita ingin, yang kita punya itu adalah masjid, maka kita tinggal wakafkan saja. Walaupun kecil, karena masjid itu nggak harus besar. Gitu. Walaupun kecil, nah, cuma kamu harus tahu dengan konsekuensinya, akibatnya. Kalau kita wakafkan tanah tersebut berarti itu tanah bukan milik kita lagi. Jadi jangan cegah orang untuk masuk ke dalam. Makanya jangan sampai mewakafkan tanah rumah kita termasuk dari masjid. Nah, itu orang lain nggak boleh cegah masuk ke rumah kita karena itu masjid gitu. Itu masalahnya nggak boleh dijual rumah kita karena di tengahnya ada wakafnya. Gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi nggak harus yang namanya masjid itu dilaksanakan sholat Jumat itu nggak harus. Walaupun musola. Nah, seperti di musola dan masjid itu bedanya apa sih? Nah, itu kan musola dan masjid itu kan sebuah istilah yang banyak tersebar di kalangan kita orang-orang Indonesia. Tapi kalau di kalangan Hadramut sana, di Hijaz sana, nggak ada yang namanya musola itu nggak ada. Semua musola masjid. Nah, gitu. Jadi baik dilaksanakan Jumat, dilaksanakan Jumat itu namanya masjid. Gitu. Nah, cuma di sini ada musola, ada masjid. Kenapa? Karena uh, umumnya, terutamanya orang Madura dan juga orang-orang tertentu, itu rumah itu pasti ada musolanya. Setiap rumah itu dibangun musola. Nah itu mereka orang Madura itu kalau udah kalau rumah rumah masih dulu, kalau kita pergi ke rumahnya pasti ada musola di situ banget Nah itu musola itu bukan wakaf itu. Kalau mau dijual, mau dibongkar, mau diganti, mau diganti kamar dan sebagainya nggak ada masalah. Karena toh yang mempunyai rumah itu tidak mewakafkan itu tanah. Nah oleh karena ini namakan musola tempat sholat saja. Gitu. Nah, seperti ini musola yang di Pondok Putri ini bukan bukan masjid. Karena ini memang termasuk pondok yang diwakafkan, tapi dia tidak diwakafkan oleh Abu Yahya Hasan Barun rahimallahu rahmatullah berar dengan tujuan masjid enggak, ya. tapi dengan tujuan tempat sholat, tempat ngaji, tempat belajar, tempat kumpul, tempat muhadoro. Nah, jadi nggak niat ke masjid. Jadi yang, yang menjadikan tanah itu masjid atau bukan itu tergantung pada wakifnya. Kalau wakilnya berniat ini wakaf untuk masjid, jadilah masjid. Walaupun tidak ada bangunannya. Walaupun hanya lingkaran saja. Kemudian tempat sholat juga. Gitu. Wakaf untuk masjid, jadi masjid juga. Hah? harus ada saksi. Ya udah, ya alas harus diumumkan, harus dinyatakan. Kalau sekarang itu harus di eh, apa didaftarkan di notaris bahwasanya itu termasuk wakaf. Kalau enggak, nah nanti nanti tanggung sendiri. Artinya apa banyak orang tua yang mewakafkan tanah kemudian tidak dinotariskan. Akhirnya jadi rebutan ahli waris. Dia katakan mana buktinya kalau itu wakafkan dan sebagainya. Jadi sebab dia sendiri yang menyebabkan. Nah, jadi ya makanya maksudnya baik tapi akhirnya berujung dengan buruk. Ini ya contohnya gitu. Kalau dalam hati bukan termasuk wakaf. Wakaf itu harus dilapatkan karena wakaf itu termasuk ikrar. Gitu. Jadi harus dilafatkan. Kalau tidak dilafatkan, nggak sah wakafnya. Jadi harus dilafatkan. ya. Jadi dalam hati, nggak. Kalau ditulis, kinayah. Jadi tergantung kepada niatnya. Nah, jadi harus dilaporkan. bahwasanya e, tanah ini saya wakafkan untuk pesantren, untuk masjid, untuk apa saja. Pokoknya kalau saya wakafkan berarti bukan milik kita lagi. Sudah bertindak ke pemilikannya dari kita menjadi milik Allah. Nah, jadi kalau sudah kita niati itu adalah wakaf atau masjid, maka walaupun itu musola, boleh kita niati tiga. Nah, jadi nggak harus masjid itu besar, nggak. Jadi kalau seperti di ada itu uruk, masjid itu kecil. Nggak, bukan bukan besar itu, tapi itu kita etika itu boleh sah gitu. Karena itu diniati oleh wakafnya sebagai masjid. Sama. Nah, tapi nggak boleh etika, karena yang boleh etika kan masjid. Nah, cuma artinya wakaf, wakafnya itu sah. Jadi kalau sudah dikatakan wakaf untuk majelis lain sudah. Jadi nggak ada yang milik itu adalah milik Allah. Cuma yang mengelola siapa gitu aja. Nah. Iya, sama itu Iya, karena dia umumnya lembaga pendidikan itu kan ya kinaya, kinaya itu kinaya bukan wakaf tapi eh, bukan wakaf sorry tapi kinaya dia niatnya karena lembaga lembaga itu pendidikan itu adalah umumnya itu adalah yayasan yayasan itu bentuknya itu adalah wakaf gitu. iya nah. Nah, belum belum itu kan masih angan-angan nah, Allah itu lebih pintar dari kita Nah, anak menanggapinya itu, itu kan angan-angan. Allah lebih tahu gitu. <laughs> Iya, ya, eh, anak sendiri aja itu kan menanggapinya itu angan-angan, sebuah angan-angan belum, belum sebuah pernyataan. Pernyataan itu saya wakafkan tanah ini nah, gitu. yang berdiameter begini-begini. Nah, itu itu namanya sebuah pernyataan wakaf gitu. Tapi itu kan kok oh, jadi walaupun ngomong sendiri. Sama seperti cerai, seperti rujuk, Nah, itu walaupun sendiri, kan nggak nggak harus ada bukti, nggak harus ada saksi, cuma disunahkan untuk disaksikan supaya apa? Supaya setannya nggak nggak main-main sama dia. Gitu. Nah, kalau kalau nggak disaksikan, nanti akhirnya setan kan nggak ada yang tahu juga. Gitu. Nah, jadi setannya itu jadi terus berkelana dalam dirinya. Gitu. Nah, jadi hendaknya eh, yang semacam itu disunahkan untuk ishad, gitu. supaya jangan sampai terjadi sesuatu yang berkaitan dengan apa yang diwakafkan. Akhirnya dia sendiri yang celaka gitu. Ya. ya. Nah. Iya. Eh, jadi uh, jadi begini kalau seumpama itu diwakafkan semuanya dengan maksud dan tujuan haif haif itu adalah mengharapkan ahli waris daripada mereka mendapatkan bagian dari kita nah, dengan tujuan itu hukumnya dosa tapi kalau bukan dengan tujuan itu nah, maka tidak berdosa cuma lebih baik kita meminta izin dulu kepada mereka karena apa yang kita dapatkan itu saling berterkaitan tidak ada kaitannya dengan orang lain. Semua yang kita punya itu terkait dengan haknya orang lain. Semua yang kita punya juga. Seperti yang anda pakai ini, Pak Anda meninggal sekarang ini ada punya ahli waris. Nah, oleh karena itu maka setiap orang yang terkait maka andanya kita meminta persetujuannya walaupun itu hak kita selama kita masih hidup. Selama kita masih hidup. Oleh karenanya sahabat Sa'ad bin Waqqas ketika dia itu menderita sakit dengan sakit yang keras, maka dijenguk oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian karena beliau itu merasa dia beliau akan meninggal dunia, maka beliau katakan kepada Nabi SAW, bagaimana pendapatmu? Aku akan wakafkan seluruh hartaku untuk Allah dan Rasulnya. Maka kata Nabi SAW, jangan. Itu banyak dan engkau biarkan keluarga kamu, ahli warismu merasa cukup daripada manusia, itu lebih baik daripada engkau biarkan mereka dalam keadaan minta-minta. Nah, lalu dikatakan kalau, begitu separuhnya, enggak separuhnya banyak. Kalau begitu sepertiganya. Nah, maka kemudian Nabi Muhammad mengatakan kalian sepertiganya dan sepertiga itu sudah cukup. Nah, jadi dua pertiga itu bukan milik kita lagi dua per tiga bukan milik kita. Oleh karenanya, jadi hendaknya di dalam kehidupan kita, kita harus berniat untuk mewakafkan sebagian daripada apa yang kita punya. Nah, supaya kita mempunyai jariah nanti setelah kita meninggal. Nah, tapi wakafnya itu hendaknya sama seperti halnya investasi biasa. Di mana seorang itu ketika berinvest, hendaknya kan melihat bagaimana kemanfaatannya, bagaimana kemadaratannya, bagaimana kelangsungannya dan sebagainya itu dipikirkan dari segala segi. Jadi jangan sampai kita itu mewakafkan sesuatu dan ternyata akhirnya tidak berjalan dan sebagainya. Gitu. Nah itu perlu dipikirkan yang semacam itu. Oleh karenanya pernah suatu waktu eh, Sayyidina Al Habibullah Haddad beliau itu didatangi oleh seseorang di mana orang itu ingin membangun masjid. Kata Nabi, kata al Haddad, berikan uang kamu semuanya kepadaku, terserah untuk apa aku akan lakukan, maka kamu akan mendapatkan pahalanya orang bangun masjid dan tidak kurang sedikit pun. Nah, tapi kemudian orang itu mengatakan, enggak tidak, aku inginnya bangun masjid. Lalu datang lagi orang lainnya, dia mengatakan, enggak aku ingin haji, bukan haji Islam, tapi haji tatawu. Jadi setelah hajatul Islam. Katanya Rasulullah, Haddad, gal kalau begitu, berikan seluruh biaya haji kamu kepadaku dan terserah aku akan gunakan untuk apa uang itu, maka kamu akan mendapatkan pahalanya haji dan pasti diterima haji kamu. Tapi ternyata orang itu tidak mau juga. Nah, lalu setelah keluar keduanya, terbatas mengatakan, nah, jadi kalau seumpama niatnya itu tidak baik, maka dia itu tidak mau diberikan pilihan-pilihan yang sebetulnya pilihan itu lebih baik gitu. Nah, gitu. Makanya saya nabas. Saya Abdullah bin Abbas pernah suatu waktu dia itu sedang berniat etika. Tiba-tiba ada satu orang datang kepadanya, Galib bin Abbas, aku seorang yang sangat membutuhkan kepada bantuan. Bantulah aku untuk mencarikan pinjaman karena aku berkaitan dengan e, nafkah aku. Maka beliau katakan, Galmar Marhaba, dia langsung keluar. Ketika keluar ditegur oleh temannya, kamu sudah niat etika di sini sekian lama, kenapa kau tinggalkan gara-gara permintaan orang ini? Nah, maka jawab oleh bin Abbas, ya, karena aku mendengar Nabi SAW telah bersabda bahwasanya mengabulkan hajat seseorang itu lebih absurd daripada etika selama 20 tahun namanya. Nah, gitu. Nah, jadi nah inilah pertimbangan-pertimbangan semacam ini orang awal itu tidak punya. Nah, oleh karena itu sebelum mewakafkan Hendaknya itu yaitu bermusyawarah, syawar dulu kepada seorang guru, seorang alim dan sebagainya. Nah, sehingga apa? Tepat sasarannya. Nah, karena terkadang dia nggak paham. Gitu. Nah, seperti sahabat-sahabat Nabi, Jabir bin Abdullah, ketika turun ayat lan tabiru hatta tufiqu mimma berhimpun datang yaitu membawa e, kebun sebaik-baik harta yang dia punya yang e, apa yang namanya apa? Beruha, beruha itu. Akhirnya kata Nabi SAW, enggak lihat Allah, aku jadikan kebunku ini yang kau sering mati itu pada kau. untuk Allah dan Rasulnya. Nah, terserah mau diapakan saja olehmu ya Rasulullah. Akhirnya apa kata Rasulullah kalau begitu aku letakkan kebun ini sebagiannya untuk keluarga kamu yang membutuhkan. Nah, Rasulullah sendiri yang menentukan ini untuk keluarga kamu yang membutuhkan. Nah, dan bila hatatun fitul Nah, jadi seperti itu, itu contohnya saudara. Jadi sekarang ini banyak orang yang mau mogokkan tapi salah. Nah, seperti di Malaysia ada seorang kaya raya di sini di Indonesia sini eh, tapi dia itu membuka sebuah gedung yang sangat besar yang sangat mewah di Malaysia padahal larang sini nah, kemudian gedung itu diwakafkan memang tapi sampai sekarang kosong melompong padahal habisnya uang yang digunakan untuk membangun gedung yang sangat indah yang sangat besar dan mewah itu itu tidak kurang daripada 200 miliar Nah, coba taruh di pesantren ini. Nah, misalnya, kan untung dia. Kita kekurangan tempat. Ngalir terus sama dia. Gitu. Nah, ini salah satu contoh lihat ya. Jadi kadang-kadang niatnya orang atau ketidaktahuannya menjadikan seseorang itu terjerumus ke dalam kesia-siaan. Nah, ini seperti sia-sia ini seperti ini. Gitu. Emang gitu. Jadi yang harusnya itu betul-betul investasi yang baik buat dia, tapi akhirnya menjadi terbengkalai begitu saja. Nah, ini contohnya seperti itu. Oleh karenanya jadi harusnya kalau seseorang itu mau wakafkan sesuatu atau mau mensedekahkan sesuatu, makanya dia itu bermusyawarah dulu, mana yang lebih baik. Nah, yang lebih tahu dalam hal itu itu adalah para orang alim. Karena orang alim itu mempunyai konsep-konsep tertentu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi Nabi SAW itu tidak pernah membiarkan sesuatu tanpa ada penjelasan dari beliau. Semua ada penjelasannya, termasuk dalam cara mewakafkan, Nah, kemudian wujuhul khair. Jadi apa? E, sumber-sumber kebaikan itu yang terbaik yang mana itu Allah Rasulullah sudah menjelaskan kepada kita gitu nah, mereka lebih tahu gitu nah, jadi lebih baik seperti itu nah, gimana saudara iya nah, itu kalau sepertiganya itu itu milik kita kan itu bagian milik kita nah, jadi lebih baik begini eh, rumah itu kalau diwakafkan, nanti yang tinggal paling keluarga saja. Ya kan? Kalau rumah seperti rumah ya, paling yang tinggal keluarga saja gitu. Mau diwakafkan untuk apa? Rumah kecil, boleh boleh misalnya taklim nanggung misalnya. Nah, lebih baik biarkan seperti semula, cuma kita berwasiat. Nanti seperti jadi harta hartaku ini bikinkan sekolah atau bikin masjid atau berikan kepada pesantren dan sebagainya. Sudah selesai. Jadi ya beruntung gitu. Nah, tapi kalau seumpama rumah ini wakaf, rumah kecil gitu misalnya. Ya, jadi akhirnya wakaf memang nggak bisa diapa-apain, akhirnya nggak berguna bagi majelis taklim menanggung. Gitu. Nah, lebih baik kayak gitu nanti. Sementara kalau jual sekarang kita masih membutuhkannya untuk tempat tinggal. Awas nah, aja gitu oleh dia gitu. Nanti. Ah. Ya kalau menurut Anda satu total. Jadi sekecil-kecilnya rumah, kalau maksud-maksudnya untuk jariah, ya, rumah itu kalau jariah kan ditempati sama mereka. di Ditempati sama mereka gitu ya, misalnya. Iya kalau mereka masih mau. Suatu waktu kita ke depan kita nggak paham gitu. Jadi artinya wakaf rumah nggak jelas gitu. Tujuannya itu nggak jelas. Paling di tempat mereka ya. Semoga di tempat untuk yang baik-baik saja. Karena wujud khair itu kan nggak pasti di rumah itu gitu loh Nah, tapi kalau seumpama sepertiga walaupun kecil sepertiganya misalnya, tapi untuk masjid, untuk musola, untuk pesantren itu besar sisi Allah. Enggak, ya, enggak, enggak harus seutuhnya saudara, harus seutuhnya. Ya. Nah, makanya biasa kan kalau kita itu punya uang, taruh walaupun semen, kasihkan pondok. Masuk sudah dalam bangunan, kita dapat sudah jariahnya. Nah, jadi Allah Ta'ala itu, La yukallifullahu nafsan illa usaha. Itulah maksud Nabi SAW, dirham Walaba mi'at dirham. <laughs> Satu dirham saya bisa mengalahkan seratus dirham. Kenapa? Dirham dari kita itu milik kita salah satunya. Tapi seratus dirham bagi mereka orang kaya itu nggak ada apa-apanya. Gitu. <laughs> Nah, jadi kita punya uang satu juta itu sudah luar biasa itu maksimal eh, maksimal sudah. Nah, sementara orang kaya satu juta ya nggak ada apa-apanya kayak ngeludah itu satu juta gitu. <laughs> Nah, gitu. jadi auto bensin aja satu juta habis gitu. mungkin begitu. Nah, jadi makanya jadi satu juta ini dengan satu juta yang lain yang itu beda. Nah, jadi dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi kalau tuan kita itu berikan, misalnya apa? Kita punya uang 20 juta. Kemudian kita berikan 2 juta untuk pondok. Berarti apa? Seakan-akan dia itu bersodako dengan sepersepuluh hartanya. Sudah lebih baik daripada seorang miliarder. Dia bersodakoh sebanyak 200 juta. 200 juta kan dia bandingkan hartanya nggak ada sepersepuluhnya. lah maksudnya. Jadi dari cara, dari cara persentase kepemilikan harta yang diwakafkan, yang disodakokan dengan kepemilikan dia secara umum itu nggak ada apa-apanya. Ya. Itu maksudnya eh, dirham ya ribu niat dirham itu maksudnya. Gitu. Nah, jadi nah, itu itu yang guna, eh, kita gunakan kesempatan semacam itu. Ya. Seorang apa? ya Masya Allah. Banyak di antara mereka yang semacam itu, Saudara. Di antaranya adalah Ummul Mukminin, istrinya Nabi. Romlah binti Abi Sufyan dan Ummu Habibah. Nah, di mana beliau ini dikatakan Nabi Muhammad dijuluki dengan yang paling panjang tangannya. Karena pasti hari dia masih sodako. Dia sudah planning kan. Setiap hari harus sodako. Dan paling banyaknya sodako istrinya Nabi itu adalah cerita Ummu Habibah. Setelah yang Khadijah tentunya. Ya. Nah, kemudian istrinya Sayyidina pergi Mugaddam. Beliau itu mempunyai harta yang diberikan oleh suaminya. Kemudian beliau itu belikan selama e, belikan kurma sepanjang tahun. Jadi artinya apa? Dia belikan kurma sebanyak 354 blend. Setiap hari keluarkan, keluarkan. Setiap hari keluarkan sampai habis beli lagi tahun. <laughs> Makanya dikatakan Umul fukara. Jadi punya yang pasti miskin ya. Iya, jadi setiap hari dibawakan satu, dibawakan satu. Gitu. Ya. Ya. Banyak sama yang lainnya, banyak yang pendukung. Ya. Banyak ada yang pendukung. Ya, saudara? Kenapa? Sama, sama saudara. yang misalnya jadi uh, jadi mampunya walaupun kita niat itu sudah kita masukkan itu sudah niat itu. Kita masukkan itu sudah niat itu. Jadi semoga nanti Pak banyak ini mau anak kasihkan apa masjid lah bikin kalau walaupun nggak kesampaian tapi kalau meninggal sebelum itu udah dihitung kadang akan kita bikin masjid gitu, dengan uang segitu gitu. Ya. Hukum? Iya, jadi etikaf itu harus di dalam masjid kan. Yang namanya masjid itu yang di bawah di bawah apa? Di bawah bangunan. Gitu. Jadi ondak-ondak kalau di bangunan itu itu masjid. Nah, menjual sisa-sisa masjid. <laughs> Gak ada. Iya, ya itu, itu akhir zaman itu masih dijual. <laughs> Emang dijual? Enggak, bukan. Itu maksudnya seperti itu, saudara. Iya, ha maksudnya seperti itu. Jadi minta bantuan dengan cara seperti itu. Hey, eh, mau beli masjid, nah gitu lah. Nah, beli masjid sekian, satu meter sekian. Gak seperti dulu Abu ya pernah pernah jadi diantara diantara metode mencari bantuan seperti itu. Ustazah dulu uh, eh, Abu Hasan itu seperti itu. Jadi butuh ketika ngecor itu e, eh, 200 sak. Nah, nanti ayo mau berapa sak? Nah, gitu. <laughs> nah dia kan lebih lebih lebih apa? Lebih simpel, lebih ini, lebih semangat orang. Ya udah saat anak 4 sak, anak 3 sak, anak <laughs> kalau pakai mau batu berapa kan nah, agak ini gitu. Nah, terus kita membutuhkan 250 besi. ini mau berapa besi? <laughs> Nah, sama seperti ini. Jadi nanti mau jual itu nanti di situ per meter dijual. Jadi per meter itu sekian. Jadi per meter bangunan itu sekian. Nah, itu mau beli berapa meter? Nah, ya, gitu. Jadi itu maksudnya iya pernah anak lewat ya seperti itu. Tapi maksudnya bukan mau dijual, tapi maksudnya uh, siapa yang mau beli masjid ini? Beli masjid tersebut itu maksudnya itu ya gitu. <laughs> Iya. Kalau misalnya Iya, jadi talak talak mintakan salat hajat. Ya. Iya, jadi uh, kalau kita diminta kita nggak mau kalau kita gitu. Kita nggak mau karena kita orang yang uh, dikenal gitu ya. Nah, dari itu orang yang lainnya cuma minta doa saja, dia minta doa gitu. Nah, ini nggak apa-apa diterima aja nggak apa-apa gitu. Nah, tapi kalau seperti kita, lembaga, ustaz dan sebagainya, ya jangan gitu. Uang-uang itu uang nggak barokah gitu. Ngasih karena sesuatu. Gitu. <laughs> Walaupun. Berarti kan inti sholatnya nggak khusyuk sudah, ingat tulisnya itu. Ya. <laughs> Jadi seperti kemarin tuh, kemarin ada caleg datang ke Habib Zain. Nah, datang ke Habib Zain, dia bawa uang 150 juta. Nah, nah, kayak gini lah, jangan nanggung gitu lah. Nah, gitu. Tapi ditolak sama Habib Zain. Anda doakan yang terbaik buat inti. Ini yang dibawa. Gitu. Terus ada sebagian ketua E, partai datang kemari, dia menawarkan bantuan sejumlah 10 sampai 20 M untuk pesantren. Nah, tapi kita menolaknya juga setelah kita istihara kita nolak juga gitu, karena nggak tepat. Gitu. Nah, jadi seperti itu ada gitu, tapi buat apa gitu, buat apa? Gitu. Jadi mereka itu tidak memberikan sesuatu kecuali karena sesuatu. Nah, nanti sesuatunya itu yang kita takutkan. Padahal ini semua karena Allah. Kita lanjutkan bersama Allah. Jadi Abu ya berasa waktu bangun ini sama sekali nggak pernah tertentu dengan yang semacam itu. Maka kita katakan nggak tertentu juga ke depan. Gitu. Kita lebih baik sulit, tapi kita besar pahalanya daripada gampang, tapi kita tidak melakukan keberkahan. Gitu. Kenapa? Ya, insya Allah, insya Allah. Ya kalau seumpama membeli sesuatu dapat hadiah lebih mahal. Secara umum siapapun juga siapa siapa saja kan yang beli dapat kupon gitu ya. Ya, nah, nggak apa-apa itu, nggak apa-apa, nggak apa-apa kan, kan itu itu nggak ada nggak ada unsur judinya. Artinya itu cuma untuk menggerakkan orang supaya beli di tempatnya dia. Tapi kan yang terbeli banyak bukan barangnya dia saja kan gitu loh. Nah, jadi seperti seperti depo itu loh. Nah, kalau beli, kita beli barang di situ, kita dapat poin. Nanti poinnya diundi. kita dapat mobil, kita dapat uang 10 juta, padahal kita beli cuma 500 ribu misalnya. Ya itu, itu bagiannya dia itu, nasibnya dia. Kenapa? Nah, kalau telepon itu lah, itu yang yang yang ini. Karena SMS-nya itu kan harusnya 350 jadi 2000 gitu. Nah, itu yang judi itu Nah, Kita nggak ngeluarkan apa-apa, kita beli memang sesuai wajar, harganya juga wajar. Cuma karena untuk menyemangati mereka itu supaya supaya beli di situ dibikinlah dengan cara sistem seperti itu nggak apa-apa sama seperti Petroden ya kan dulu kan ada di eh, dikirim nanti telepon nanti diundi gitu nggak apa-apa itu murni nggak apa nggak mau kasih ke depan kan? apa itu trading? Nah, iya, iya. Hah? Ya, tertarik ente. Nah. Nah. Oh iya, ya jual saham, jual itu semua itu eh, sebuah pembelian yang tidak sesuai dengan syar'i. Gitu. Nah, saham itu kan sahamnya Telkom, kemudian Telkom dijual ya. Nah, itu membelinya pun bukan langsung kepada pemilik, Nah, kemudian dijual kapanpun bisa tanpa persetujuan pemilik. Kemudian tidak ada e, akad di situ nggak ada akad gitu. Nah, sehingga berapa banyak orang yang stres yang gila karena jual beli saham gitu. Nah itu itu akibatnya kalau tidak kita tidak tidak mengikuti syariat karena nggak ada nggak ada ini. Jadi fluktuatif gitu. Jadi bisa untung bisa rugi. Nah, jadi kalau sama rugi ya tahu sendiri. Ya begitulah yang namanya investasi. <laughs> Nah itu masalahnya seperti itu. Jadi nggak ada nggak ada apa jaminan itu nggak ada. Oleh karena itu tidak diperbolehkan dalam agama. Nah, tapi kalau seumpama kita ikut haram melakukan transaksi itu. Tapi kalau kita ambil maka, eh, ambil uangnya asalkan sama-sama ridho, nggak ada eh, haknya masing-masing sampai, tidak ada tuntutan. Nanti di akhir nggak ada tuntutan. Tapi haram dengan cara seperti itu karena nggak sesuai dengan Islam. Karena apa saudara? Apa Asal alam. Ya, untuk apa saudara? Pilih ilad. Madunya diapain? Sudah itu? Allah Kalau kalau seumpama pengobatannya itu artinya madunya itu bermanfaat dengan dengan pengobatan itu atau cuma sekedar tadi ilmal gitu. itu masalahnya gitu. Jadi artinya berfungsi nggak madunya dia dioleskan. Kalau madu masukin ke mata nggak apa-apa gitu. Itu ber, berfungsi emang. Jadi enggak maksudnya madu itu cuma sekedar eh, apa sekedar maharnya atau sekedar apa namanya itu jadi syarat saja nggak diapa-apain gitu artinya ada ada ada buang-buang harta nggak gitu dioleskan tempat yang sakit oh di atas dulu aja karena alasan lima ini jawab lidah Hah? ya <laughs> Tawaz itu semacam sihir, tawaz itu semacam sihir itu. Eh, ya makanya jadi alat suruh yang sakitnya suruhnya atau gimana gitu. <laughs> kalau sakitnya suruhnya nggak jadi masalah nggak apa-apa itu. Nah, kalau kalau tidak karena asal itu merupakan sebuah obat eh, dalam atau obat luar. Itu itu madu memang gitu. Obat dalam maupun obat luar gitu. Nah, tapi kalau kalau ditaruh cuma sebagai syarat saja bagaimana? Itu itu masalahnya. Jadi apa berbukti enggak? Manfaat enggak? Nah, kalau mubazir kayak begitu kan Rasulullah melarang sesuatu yang terbiar. Kalau sudah berkait, e, bertentangan dengan agama berarti ada sesuatu di balik itu. Bisa jadi kita sudah seperti itu gitu. Kasih madu. Nah, itu. tepat sasarannya itu saudara. Ya? Nah, bagus itu sama. Iya. <laughs> Tapi kalau yang sakit mata terus yang diobati di busar itu aneh. <laughs> di busar juga. ke pengobatan madunya nggak ada masalah. Kalau enggak, kalau bikin bikin ini masalah aja, Allah alam. Artinya tadi kan Anda tadi kan uh, kalau seumpama seperti yang yang coklat itu, itu kan dikasih madu kan manfaat itu, uh, nah, pusar itu. Nah, tapi kalau uh, tepat sasaran gitu, Nah, tapi kalau nggak tempat sasaran, jadi yang sakit di mana, tapi terindikasi di mana, gitu. Kan. Nah, itu berarti kan tidak terkonsumsi, gitu. Kan. Nah, ketika tidak terkonsumsi, berarti kan ada suatu kepercayaan dan sebagainya. Takutnya seperti sakwaza itu, gitu. Sebenarnya kan. tidak. Jadi kalau kalau uh, karena jadi jin bisa ngobatin nggak? Nah, bisa, asal kita percaya dan tidak ada sesuatu yang mencirikan kita. Nggak ada mustahil jin itu bisa ngobatin. Nah, jin juga sama seperti ada orang alimnya, ada jahatnya, ada peyirnya, jadi sama seperti kita manusia itu. Nah, asalkan tidak ada sesuatu yang mencirikan. Asal halanya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jaza. Iya, iya. Iya. Nah, jadi apa katanya Habib Rizik bin